تعالى أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kenikmatan hidup yang paling mahal di dunia ini adalah kesehatan. Karena apapun yang kita miliki di dunia tak akan bisa dinikmati jika kita sakit. Di masa pandemi, Nikmat sehat menjadi hal yang mahal harganya. Karenanya, kita perlu mensyukuri nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas dan perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat terbaring sakit, baru kita sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah dengan masa depannya. Seorang filosof Inggris mengatakan, jika dengan memperoleh pengetahuan malah merusak kesehatan, maka berarti kita bekerja untuk hal yang tidak berguna. Dalam suatu hadis diriwayatkan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu atau lalai yaitu kesehatan dan waktu luang dikisahkan ada seorang mengadu kemiskinannya dan menampakkan kesusahannya kepada orang alim. Maka orang alim berkata, apakah engkau senang menjadi buta dengan mendapatkan 10 ribu dirham? Jawabnya tidak. Apakah engkau senang menjadi bisu dengan mendapatkan 10 ribu dirham? Tanya orang alim. Maka dia menjawab tidak. Apakah engkau senang menjadi orang yang tidak punya kedua tangan dan kedua kaki? dengan mendapatkan 20 ribu dirham? Tidak, jawabnya. Apakah engkau senang menjadi orang gila dengan mendapatkan 10 ribu dirham? Tidak, jawabnya. Apakah engkau tidak malu mengadukan tuanmu sedangkan dia Allah memiliki harta 50 dirham kepadamu? Dari kisah tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa nikmat sehat atau kesehatan jauh lebih berharga dibanding uang yang banyak ataupun harta yang melimpah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa pentingnya nikmat kesehatan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yaumih, fakannama hizat lahu dunya." Siapa saja di antara kalian masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman rumahnya, punya makanan pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Islam, menjaga kesehatan menjadi bagian penting dari prinsip-prinsip pemeliharaan pokok syariat atau maqasidus syariah. Hal itu terdiri dari pemeliharaan agama, hifduddin, pemeliharaan diri atau kesehatan, hifdzun nafsi, pemeliharaan akal, hifdzul akli, pemeliharaan keturunan, hifdzun nasab dan pemeliharaan harta, hifdzul mal. Badan kita punya hak yang harus dipenuhi agar terjaga kesehatan maupun keseimbangannya. Di antaranya hak badan adalah memberikan makanan saat lapar, memberi minum di saat haus, beristirahat di saat lelah, membersihkan di saat kotor dan mengobatinya di saat sakit. Diriwayatkan dari Al-Abbas Ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam doaku." Nabi menjawab, mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan. Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan yang lain dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam doaku." Nabi menjawab, "Wahai ammi, wahai pamanku, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kesehatan kepada Allah dunia dan akhirat." Hal yang paling indah di dunia ini adalah anugerah kesehatan dan keluarga bahagia di saat usia makin bertambah tua. Untuk itu, tentu kita ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Rawahul Hakim. Jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada tip atau cara menjaga kesehatan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, menjaga kebersihan diri mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perhatian lebih kepada kebersihan gigi. Mengapa? Karena kesehatan kebersihan gigi, kesehatan gigi dan gusi sangat krusial terhadap pemeliharaan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oleh karenanya, beliau menganjurkan umatnya untuk bersiwak. Yang kedua, Mengonsumsi makanan sehat, bersih dan bergizi. Tidak hanya makan makanan bergizi, Rasulullah juga mengajarkan cara dan adab makan agar hidup selalu sehat. Seperti makan dengan menggunakan tangan kanan, memberi makanan, mengambil makan yang makanan yang lebih dekat dan tidak meniup makanan yang panas dan lain sebagainya. Yang terakhir, tidak hanya menjaga kesehatan dan makanan-makanan yang bergizi. Rasulullah juga bergemar berolahraga untuk menjaga kesehatan diri. Berjalan kaki dan berlari merupakan jenis olahraga yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, marilah kita sama-sama menjaga dan mensyukuri nikmat sehat ini agar dapat kita gunakan untuk beribadah dan melakukan kebaikan berbagai aktivitas yang bermanfaat dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.